Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd Muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib <clears throat> Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah Sebelum kita lanjutkan <clears throat> membaca Nailur Roja Syarah Safinatun Najah Ada catatan tambahan yang ingin saya bacakan berkenaan dengan yang telah kita baca iman dengan para rasul. di halaman 84 atau berkenan dengan mengimani kitab di situ disampaikan bahasnya kitab yang Allah turunkan ada 104 50 diantaranya diturunkan kepada Nabullah Sish maka e, kalimat tersebut menetapkan adanya satu nabi yang bernama Shish Eh, keterangan pelengkap dan tambahan untuk hal ini adalah di kitab e, Qasasul Anbiya karya Syekh Mustafa Al-Adawi di pembahasan tentang Nabi kisah Nabi Idris Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala mengatakan la a'lamu dalilan ala anna hunaka nabiyyun yuqalu lahu syithun Aku tidak mengetahui ada dalil yang menunjukkan adanya seorang nabi bernama Nabi Syith. Kemudian kemarin berkenaan dengan Nabilah Idris alaihissalam kemarin sempat kita sampaikan perselisihan ulama apakah dia sebelum Nuh ataukah setelah Nuh bahkan setelah bahkan adalah ketur, adalah nabi-nabi Bani eh, Israel. Maka di sini di buku ini Qasasul Anbiya di pembahasan tentang kisah Nabi Idris Syekh Mustafa Al-Adawi menguatkan, merocihkan pendapat yang mengatakan bahasanya Idris adalah nabi sebelum Nuh alaihi wassalatu wassalam. Sisi pendalilannya dan penjelasannya saya bacakan. Beliau katakan yulahat perlu diperhatikan bahasanya Idris tidaklah disebutkan namanya di sejumlah ayat di surat Al-An'am. Yang satu surat ya satu ayat yang mengumpulkan sejumlah para nabi. Ada ada 18 nabi yang disebutkan di surat Al-An'am ayat 83 dan 84. Oleh karena itu wa min thamma karena itu maka Nabi Idris adalah termasuk dari bagian para nabi yang disebutkan di surat Al-An'am yaitu ayat yang bunyinya watilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasya' Inna rabbaka hakimun alim. Wa habna lahu kami berikan lahu untuk Ibrahim, Ishak dan Yakub kulan hadaina wa nuhan hadaina min qabl. Masing-masing kami berikan hidayah dan wa nuhan dan Nuh hadaina min qabl sebelumnya Nuh yang sebelumnya sebelum Ibrahim juga telah kami beri hidayah. Wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman. Kemudian di antara keturunannya Nabi Daud dan Daud, Sulaiman dan seterusnya. Lantas kemudian Allah sebutkan nama banyak nabi. <clears throat> Dan terdapat perselisihan di antara ahli tafsir tentang wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman hi di kata-kata wa min dzurriyyatihi ini kembali kepada Nuh ataukah kembali kepada Ibrahim. Namun yang jelas Nabi Allah tidak menyebutkan Idris bagian dari nabi-nabi tersebut. Apapun pendapat ulama tentang makna wa min apakah itu kepada kembali ke Ibrahim ataukah Nuh alaihi wassalam yang jelas falam yazkur Idrisa. Idris tidak disebutkan. Tidak disebutkan fawa yuqawi qaulaman qala innahu laisa min dhuriyati nuhin wala min dhuriyati ibrahim maka e, hal ini menguatkan pendapat ulama yang mengatakan kalau Idris itu bukanlah keturunan Nuh juga bukan pula keturunan Ibrahim Famin sama fawa min dzurriyyati Adam qabla Nuhin wa Ibrahim. Oleh karena itu maka uh, dari sana bisa disimpulkan bahasanya Idris adalah keturunan Adam sebelum Nuh dan Ibrahim. Wa min thamma maka dari sana fa innahu wal ilmu indallah awalu nabiyyin ba'da Adam alaihi salam. Maka Nabi Idris wallahu a'lam adalah nabi pertama <coughs> setelah Adam. Amanuhun fawa rasulin. Sedangkan Nuh adalah rasul pertama yang Allah utus untuk penduduk bumi. Itu eh, kesimpulan saya Mustafa Al-Adawi di kitabnya Qasasul Anbiya. Ya, kemudian kita lanjutkan Ya, kemarin kita bahas tentang pengertian fardu. Kala syarih rahimallahu taala wa wa'atul ahkami syar'iyyah asba'ah maka fardu adalah salah satu dari tujuh hukum syar'i. I. Yang lainnya setelah fardu ada mandub. Wawa dan mandub adalah yang diberi pahala jika dilakukan dan tidak dihukum jika ditinggalkan. Kemudian yang ketiga ada al-muharram. Ya haram adalah yang diberi pahala jika ditinggalkan. Namun ingat syaratnya imtithalan karena taat. Maka meninggalkan hal yang haram itu tidaklah berpahala kecuali jika imtithalan karena taat kepada aturan. Maka jika seorang itu meninggalkan hal yang haram bukan karena yang lainnya, namun karena yang lain karena tidak punya biaya untuk kemudian melakukan hal yang haram padahal sebenarnya ingin melakukannya maka itu tidak ada pahalanya wala yu'aqabu ala fi'lihi dan tidaklah diberi hukuman ala fi'lihi karena oh, maaf yusabu ala tarki imtisalan muharram itu diberi pahala jika ditinggalkan karena taat wa yu'aqabu ala fi'lihi dan ada ikab atau hukuman karena melakukan hal yang haram kemudian mako adalah perbuatan yang diberi pahala jika ditinggalkan imtisalan karena taat memakro meninggalkan yang makro itu berpahala jika motivasinya motivasi yang benar yaitu taat dan tidak ada hukuman karena melakukan hal yang makro Kemudian yang kelima adalah mubah yaitu hal yang tidaklah diberi pahala jika ditinggalkan, tidak pula ada pahala jika dilakukan. Dan tidak ada hukuman karena melakukannya ataupun karena meninggalkannya. Kemudian uh, sah. Sah kalau untuk ibadah artinya ibadah yang waqa'a dilakukan kafian dalam keadaan mencukupi. Mencukupi untuk gugurnya kewajiban kodok. Mencukupi untuk gugurnya kewajiban kodok. Maka jika dilakukan namun itu belum eh, menggugurkan kewajiban kodok ini, maka ini dia bukalah ibadah yang sah. Wa fi uqudil al-mu'amalat <clears throat> dan dalam kemudian muamalah dalam transaksi maka transaksi yang sah adalah masabata ala mujibis syar'i yang dia itu ada berdasarkan tuntutan syariat maka dia sah kemudian sah itu adalah satu hal yang yang ada transaksinya jual belinya berarti ada sewa menyewanya berarti ada kemudian batil atau batal dia adalah sinonim dengan fasid fil asam menurut pendapat yang paling kuat untuk ibadah yang fasid atau ibadah yang batil atau ibadah yang batal adalah ibadah yang tidak menggugurkan kodok. Sedangkan dalam transaksi muamalah transaksi yang batal adalah makhalafah syar'a yang transaksi yang menyelisih syariat. Kemudian eh, tentang masalah wudu. Wudu dalam bahasa Arab adalah nama untuk membasuh sejumlah anggota badan. Diambil dari kata-kata wadoah yang artinya adalah indah dan indah. Maka di matan disampaikan bahasanya furudul wudu itu ada enam. Dan wudhu dalam bahasa Arab makna asalnya adalah ye, sesuatu yang bagus dan indah. Sedangkan secara syariat wudhu adalah nama untuk membasuh sejumlah anggota badan tertentu ye, ya, dan semuanya adalah anggota badan yang terbuka. Ye, ya, semuanya adalah anggota badan yang terbuka karena ada anggota badan yang tertutup pakaian, yang umumnya tertutup pakaian dan ada anggota badan yang umumnya terbuka. Maka semua anggota wudhu itu adalah anggota badan yang umumnya terbuka, wajah, kepala, tangan sampai siku, kemudian telapak kaki sampai mata kaki. Umumnya dia adalah anggota wudhu yang terbuka. Oleh karena itu hikmah kenapa anggota wudhu adalah anggota-anggota tersebut adalah ya, karena dia adalah umumnya adalah anggota badan yang terbuka. Maka dia lebih berpotensial untuk kena kotoran, debu dan yang lainnya dibandingkan anggota-anggota badan yang lain. Maka secara syariat wudhu adalah nama untuk membasuh sejumlah anggota badan dengan niat tertentu. Penjelasannya maka al-furud yang al-furud di sini maknanya arkan, rukun. Yang mahiyatul wudhu, hakikat wudhu tidak akan terwujud kecuali dengannya. Itu ada enam. Yang dimaksud dengan fardu. Huna di sini adalah khusus rukni. Secara khusus Ya, yang dimaksudkan adalah rukun. Maka fardu atau rukun wudhu yang pertama adalah niat. Niat dalam bahasa Arab maknanya adalah al-qasdu, kesengajaan untuk melakukan sesuatu. Wasyar'an dan secara syariat menurut Syafi'iyah definisi Niat adalah kostus syai adalah kesengajaan untuk melakukan sesuatu dan itu muktarinan bifi'lihi. Ini, maksud tersebut berbarengan dengan perbuatan ini perbuatan atau dibergandengan dengan melakukan sesuatu yang dimaksudkan. Hadhi haqiqatuha inilah pengertian niat. Ya, maka niat didefinisikan adalah e, memaksudkan sesuatu dan maksud tersebut bergandengan bareng dengan dilakukannya sesuatu yang diinginkan. Ya, muktarinan bifi'lihi itu dasarnya menurut Syafi'iyah adalah firman Allah di surat Al-Bayyinah. Ya, Wa ma'umiru illa liya'budullaha wa ma'umiru ila liya'budullaha mukhlisina lahuddin mukhlisina lahuddin itu hal dan ikhlas di situ adalah niat maka niat itu hal e, karena hal maka dia bergandengan dengan ibadah maka tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dalam keadaan memurnikan niat untuk Allah dalam keadaan memurnikan niat untuk Allah. Dan al-ikhlas mukhlisin lahuti di sini ikhlas maknanya adalah an-niyah. Dan maka niat itu hal. Ini posisinya adalah dalam keadaan. Dari situ maka muncul ini kalimat muktarinan bi fi'lihi. kesengajaan tersebut berbarengan dengan melakukan apa yang ingin dilakukan. Sedangkan hukum niat maka seringkali hukumnya wajib. Nah, ada tentu ada sejumlah perbuatan yang tidak wajib pasang niat ketika itu. Ini untuk membersihkan najis tidak ada kewajiban berniat membersihkan najis. Dan itu tetap sah membersihkan najisnya sah. Bayar utang itu juga tidak perlu niat bayar utang. Yang penting duitnya dikasihkan, ya, utang telah dibayar. Sah pembayaran utang di, meskipun tanpa niat bayar utang. Wa mahaluha tempatnya niat adalah hati. Kemudian waktunya waktu pemasangan niat adalah di awal ibadat kecuali puasa. Kecuali puasa. Maka puasa e, puasa Ramadan itu niatnya e, sudah dipasang, boleh dipasang sejak tenggelamnya matahari. E, sejak tenggelamnya matahari tidak harus bergandengan dengan terbit fajar. Karena awal puasa adalah terbit fajar. Nah, kenapa kecuali puasa? Ye, jawabannya ye, ala Syafi'iyah karena masyakoh. Karena masyakoh karena kesulitan. Nanti berarti semua orang harus melek ketika terbit fajar. Ye, ketika terbit fajar ye, di hari puasa berikutnya. Ya, padahal sahur itu tidak wajib dengan sepakat ulama. Ya, ditambah Nabi mengatakan adalah yang penting sebelum terbit fajar. Ya, malam yubayit atau malam yujmi as-sauma qabla al-fajri falasiyamalahu. Nabi katakan siapa yang belum pasang niat untuk berpuasa sebelum terbit fajar maka tidak ada puasa baginya. Maka yang penting sebelum terbit fajar. Maka alasan waktu niat itu panjang sejak tenggelamnya matahari karena hadis. Kemudian yang kedua alasan logikanya adalah masyakoh kalau harus e, niat itu dipasang di awalil ibadat di awal ibadah puasa Asahi annahu fihi yang benar qala ba'duhum sebagian ulama mengatakan yang benar dalam puasa azam itu menggantikan niat. Azam itu adalah keinginan yang muncul sebelum melakukan perbuatan itu disebut azam. Maka dalam puasa azam itu menggantikan niat. Karena ya, keinginan untuk berpuasa dipasang sejak misalnya waktu isya. Maka ini namanya azam. Karena sebelum mulainya perbuatan. Sehingga azam di sini menggantikan posisi niat. Kemudian tentang cara berniat, maka itu berbeda dengan perbedaan objek yang diniatkan, apa yang perlu dihadirkan saat berniat, nah itu beda-beda tergantung apa yang diniatkan. Kemudian syarat sahnya niat ada enam. Yang pertama, Islamnya orang yang berniat. Niatnya orang kafir tidak sah. Kemudian yang kedua, dia tamyiz. Orang yang berniat itu sudah tamyiz. Sudah berumur 7 tahun dengan kalender Hijriah. Kalau dia belum tamyiz, maka niatnya tidak sah. Ilmun bil manwi mengetahui apa yang hendak diniatkan. Mengetahui apa yang diniatkan bahkan hakikat niat itu adalah buah dari ilmu. Orang itu tahu besok malam itu besok pagi itu e, satu Ramadan dia tahu maka pengetahuan ini menghasilkan keinginan maka hakikat niat itu adalah buah dari ilmu. maka tidak ada niat kalau tidak ada ilmu. Ketika orang itu tidak memiliki pengetahuan besok pagi adalah satu Ramadan, maka tentu malam ini dia tidak punya niat untuk berpuasa. Oleh karena itu maka syarat sah niat adalah ilmun memiliki pengetahuan tentang apa yang hendak diniatkan. Kemudian ada mul munafi tidak adanya hal-hal yang meniadakan niat. Kemudian tidak mengkaitkan pemutusan niat dengan sesuatu. Maka jika dia berniat namun niatnya menggantung jika terjadi ini saya berhenti. Jika terjadi ini maka saya berhenti puasanya atau saya berhenti ya, maka ini berarti menggantung. Jika nanti ada makanan enak, saya berhenti puasa. Nah. maka ini berarti taklik qat'iha bisyai. Iya, niat yang sah di sini dikatakan ya, niat tersebut tidak dikaitkan dengan sesuatu yang jika sesuatu itu terjadi maka dia akan menghentikan niatnya. Kemudian ada mutaraddud iya. Fiqat iha tidak ada kebimbangan untuk menghentikan niat ketika orang itu mau niat keluar maka tidak ada bimbang untuk keluar dari perbuatan yang semula diniatkan. Kemudian maksud dan tujuan niat ada dua. Yang pertama membedakan perkara ada dan perkara ibadah. Contohnya duduk di masjid. Duduk di masjid itu terkadang nilainya ibadah yaitu iktikaf wa ukhra dan terkadang yang lain nilainya adalah istirahat. Apa yang membedakan ini sekedar istirahat di masjid ataukah iktikaf di masjid? Yang membedakannya adalah niat. Ya, semacam orang uh, mandi ada orang yang mengguyur air ke seluruh badan uh, yang membedakan antara itu adalah mandi pagi untuk menyegarkan badan, setelah bangun tidur dan mau berangkat kerja, ataukah itu mandi junub yang bernilainya ibadah? Faktor yang membedakannya adalah niat. Kemudian fungsi niat yang kedua membedakan level-level ibadah semacam ibadah fardu dengan sunnah yang membedakan antara kopliyah subuh yang itu hukumnya sunnah dengan sholat subuh yang hukumnya fardu pembedanya adalah niat ya, maka penjelasannya maka fardu wudhu atau rukun wudhu yang pertama adalah niat ya, orang yang berwudhu memasang niat untuk menghilangkan hadas kecil atau memasang niat tohar untuk sholat atau pasang niat untuk melakukan wudhu yang wajib atau e, pasang niatnya cukup wudhu saja. Maka di sini kemudian disampaikan pilihan-pilihan e, niat yang dihadirkan di hati ketika seorang itu berwudhu. Di antaranya adalah sudah cukup ketika e, ada di hatinya karena mahal tempat niat itu hati ya, manakala di hatinya ada niat untuk berwudu begitu saja itu sudah mencukupi bisa untuk melakukan berbagai hal yang boleh setelah berwudu. Demikian niat-niat yang diperkenankan dengan syarat ida lam yakun hadas hadasuhu iman Jika orang tersebut bukanlah orang yang hadasnya terus menerus. Orang yang dasnya terus menerus semacam orang yang tertimpa salisul baul. Orang yang terus menerus kencing, ada tetes air kencing cara terus menerus. Demikian juga termasuk orang yang hadasnya ada iman terus menerus wanita istihadah. Maka untuk orang-orang ini maka niat yang dihadirkan adalah berniat untuk membolehkan ini sholat yang fardu membolehkan untuk mengerjakan sholat yang fardu atau semacam itu tidak cukup jika niatnya adalah salah satu poin-poin di atas. Ya, tidak cukup kalau niatnya cuma sekedar berwudu atau toharoh. Maka itu tidak cukup karena dia tidak menjadi toharoh. Dia tetap hadas dia tetap dalam kondisi hadas. Atau niat untuk menghilangkan hadas kecil, padahal ternyata hadasnya tidak ya, tidak hilang. Ya, maka nanti kalau dia berniat untuk menghilangkan hadas kecil, padahal dia adalah orang yang terus menerus hadas, ya, maka itu niat yang tidak nyambung. Oleh karena itu niat yang benar adalah istibah. Ini adalah upaya untuk memubahkan melakukan sholat yang fardu supaya boleh mengerjakan sholat fardu. Kemudian tidak boleh tidak niat itu harus bergandengan dengan pembasuhan awal bagian dari wajah. Sebagaimana yuk lamu memayati akan diketahui sebagai berikut. Maka pasang niat tadi kalau untuk berwudu itu berbarengan dengan membasuh wajah yaitu di awal membasuh wajah. Kemudian rukun wudhu yang kedua adalah membasuh wajah. Definisi wajah dari sisi panjang adalah dari tempat tumbuhnya rambut kepala, yaitu tempat normal tumbuhnya rambut kepala, bukan tempat setelah botak. Namun tolak ukurnya adalah dulu ketika belum botak, ketika masih normal itu yang jadi tolak ukur. Sehingga tidaklah kemudian wajah dari ubun-ubun itu tidak uh, eh, ubun-ubun tidak termasuk wajah. Meskipun wah ini mulai tembunya rambut di sini kok setelah botak. Nah, tolak ukurnya bukan kondisi setelah botak namun kondisi normal. Ya. Yeah tempat tumbuhnya rambut kepala ghaliban biasanya yaitu dalam kondisi normal. Kemudian akhirnya adalah sampai akhir pertemuan dua tulang rahang. Sedangkan lebarnya adalah di antara dua daun telinga. Lah Lahyani dua tulang rahang adalah dua tulang yang tumbuh di atas dua tulang ini gigi bagian bawah. Kemudian wajah itu disebut wajah lian nabihi karena dengan wajah itulah taqa'u al-muwajahah. Terjadi yang namanya berhadap-hadapan. Sehingga dari mana definisi wajah sebagaimana di atas menimbang eh, wajah itu disebut wajah ingdal muwajahah karena itulah yang terlihat saat duduk berhadapan. Nah, apa saja yang terlihat? Nah, itulah wajah. Maka dari daun telinga ke daun telinga. Dari kemudian tempat tumbuhnya rambut, kepala dalam kondisi normal sampai dagu. Maka penjelasannya, maka fardu wudhu yang kedua adalah membasuh wajah. Dan yang dibasuh adalah kulit wajah, demikian juga bulu-bulu di wajah. Dan tentang bulu-bulu di wajah maka dirinci. Maka wajib air itu sampai ke bagian dasar bulu. Jika baik itu bulu yang tipis ataupun tebal, manakala itu di wajah. Boleh jadi di pipi, sebagian orang ada yang ada bulunya. Maka di sini disampaikan air harus sampai ke ke ke dasar, ke kulit e, pipi. Baik bulu tersebut lebat ataupun tipis. Illa kecuali lihyah jenggot laki-laki yang tebal. Demikian juga dua jambangnya yang tebal maka jenggot yang kemudian itu didagu dagu ataukah jambang yang ada di kiri dan kanannya maka cukup membasuh bagian luarnya saja maka cukup bagi bagian luarnya saja tidak harus sampai dasarnya maka jenggot disela selahi dengan jari yang basah dan tidak harus memastikan air itu sampai ke dasar e, kulit. Nah, apa definisi tebal dan tipis? Disebut tebal manakala kulit tidak terlihat saat majelis takhotub, majelis ngobrol. Ketika uh, dua orang duduk berhadapan normalnya posisinya kalau orang duduk berdua ngobrol berhadapan, normalnya posisinya jaraknya seberapa. Nah ketika itu kulitnya tidak terlihat. Karena tertutup bulu atau rambut itu. Maka itu berarti tebal. Ya jenggot yang tebal. Itu definisinya ketika dua orang duduk berhadapan, maka kawannya itu tidak bisa melihat kulit. Nih ya, kulit di situ tempat tumbuhnya jenggot. Oh, itu berarti jenggot yang tebal. Jika masih terlihat, maka itu berarti jenggot yang tipis. Wal khafif aksuhu. Sehingga ya, jenggot yang tipis dan yang lain itu adalah kebalikannya. Kemudian tadi kalau untuk jenggot yang tebal cukup membasuh dohir permukaannya. Maka eh, yang dimaksud dengan dohir adalah wajhu syari al-a'la minat tabaqati al-ulia adalah bagian depan dari bulu jenggot yang paling atas minat ulia dari lapisan yang paling atas. Oleh karena itu fama baina tabaqat apa yang di antara lapisan-lapisan demikian juga jika jenggot itu panjang mayali as apa yang kemudian di dekat uh, dada itu statusnya adalah batin. Statusnya adalah batin bagian dalam. Berarti zahir itu bagian luar atau bagian depan. Nah kalau itu batin maka tidak wajib dibasuh. Maka di sini disampaikan bahasanya kalau jenggot itu tebal yang diwajib dibasuh, wajib yang wajib kena air adalah bagian depannya saja. Karena jenggot itu boleh jadi ada rumpun paling depan itu tobakoh yang ulia dan nanti belakangnya ada rumpun bulu-bulu lagi belakangnya boleh jadi ada lagi ini, maka jika jenggot orang itu panjang maka nanti ada uh, tobakot ada lapisan-lapisan maka yang zahir itu adalah tobakotul ulia itu pun ini, bagian depan sisi yang paling tinggi bagian depan sisi yang paling tinggi dekat dengan e, dagu nah itu yang disebut dohir ya kemudian sedikit melebar bulu di wajah itu ada 20 macam Yang pertama adalah al-ghumam itu adalah bulu yang tumbuh di dahi. Di jidat jika ada bulu tumbuh nah itu bahasa Arabnya itu. Kemudian hajibani dua hajib. Berarti tiga karena tadi satu kemudian ininya hajibani dua berarti ada tiga. Dia adalah bulu-bulu yang tumbuh di bagian atas mata alis bahasa kita. Kemudian khatani adalah bulu-bulu yang tumbuh di dua pipi. Dia diberi nama sebagaimana nama tempatnya yaitu pipi. Kemudian sibalani dia adalah ujungnya kumis. Ini ujungnya kumis yang bisa dipelintir itu namanya sibal. Tentu ada dua kiri dan kanan. Kemudian dan al-aridani adalah al-munkhafidani anil udhunaini ila zakan. Ya, aridani mungkin jambang. Dia adalah yang turun dari telinga sampai dagu. Bulu yang ada dari telinga ya, dari telinga ah, di sini sampai dagu aridon ah, jadi jambang sedangkan aizar itu adalah bulu yang tumbuh di antara pelipis dan arit yang itu lurus dengan telinga ini. Ini Ya, ini ada pas lurus dengan telinga. Ini namanya idar. Ya, dia bulu yang tumbuh di antara sadak pelipis. Ini ya, dengan uh, sadak dan arit dengan arit antara sini yang lurus telinga ini. Ya demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.